Ya. Hadis ke 69. Berkata Imam Tirmidhi Haddathana Ahmad ibnu Mani qala haddathana Yahya ibnu Zakaria ibni Abi Zaidah qala haddathana Abi an Mus'ab ibni Shaybah an Safiyyah binti Shaybah an Aisyah radhiyallahu anha qalat kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata ghadatin wa alaihi mirtun min sya'rin aswad. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim ya. Kata Imam Tirmizi menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Mani' Ahmad ibnu Mani' seorang imam, seorang yang bergelar al hafidz dan thiqah ya. Masih ingatkah makna thiqah? Ah, Masya Allah Thiqah adalah rawi yang memiliki dua sifat Adil dan dobit Kalau adil artinya apa Abu Akila? Muslim Balik Berakal Selamat dari Selamat dari sebab-sebab kefasikan Ya Muslim balik berakal, selamat dari sebab-sebab kefasikan dan menghilangkan muruah. Itu namanya adil. Sifat yang kedua, dobit. Dobit terbagi dua lagi. Ada dobit dari segi otak. Ya, dari segi otak. Jadi kalau disuruh menghafal, langsung hafal. Ada dobit dari segi tulisan. Kalau disuruh menulis, langsung bisa menulis. Hafalannya kuat dari segi otak dan dari segi tulisan. Itu namanya thiqah. Qala beliau mengatakan haddatsana menceritakan kepada kami Yahya ibnu Zakaria ibni Abi Zaidah. Yahya seorang hafiz kunyah beliau Abu Sa'id Al-Hamdani. Nah, Yahya bin Zakaria ini kata Imam Ibnu Abi Hatim huwa awwalu man sonnafal kutub bil Kufah. Jadi Yahya bin Zakaria kata Imam Ibn Hatim beliau adalah orang yang pertama kali mengarang kitab di kota Kufah. Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah. Kata Imam Ibn Abi Hatim, huwa awwalu man sonnafal kutub bil Kufah. Beliau adalah orang yang pertama kali mengarang kitab di kota Kufah ya. Qala beliau mengatakan haddatsana abi menceritakan kepada kami abahku Yahya bin Zakaria berarti ayah Sidin Zakaria ini termasuk keindahan sanad anak meriwayatkan dari abah kalau kita belajar hadis ya jadi terkadang dosen itu menyebutkan keindahan sanad sanad ini keindahan sanad ini lataiful isnadnya anak meriwayatkan hadis dari abahnya An Mus'ab bin Syaibah dari Mus'ab bin Syaibah ya. An Safiyyah binti Syaibah dari Safiyyah binti Syaibah. Ini terdapat khilaf dari para ulama apakah beliau ini termasuk dari sahabat sahabat perempuan atau tidak. Uh, Imam Bukhari mentasrih menjelaskan bahwasanya beliau termasuk sahabiyat ya termasuk sahabiat dan pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ana Aisyah dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Sofiyah binti Syaibah di Syiar Alamin Nubala Imam Zahabi menyebutkan ya al-faqihah al-alimah Ummu Mansur. Beliau adalah seorang yang faqihah. Faqihah maksudnya adalah orang yang faham tentang agamanya. Alim tentang agamanya. Kunyah beliau Ummu Mansur. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat beliau mengatakan, "Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dzata ghadatin wa alaihi mirtun min sya'rin aswad." Kata Aisyah, keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Pada suatu pagi beliau mengenakan mirt. Nanti lo jelaskan pakaian yang namanya mirt dari bulu hitam. Ini bulu jenis hewan ternak ya. Walau alam apakah seperti domba atau apa, ulun kurang tahu. Intinya adalah Nabi memakai pakaian mirt yang terbuat dari bulu hitam. Nah, kata Syekh Abdul Razak, ya, e, mirtun itu adalah kisahun tawilun wasi'un yu'tazaru Pakaian mirip adalah pakaian yang panjang dan luas yang dipakai untuk apa namanya? bersarung, yu'tazar bersarung. Jadi pakaiannya tinggi ya, kemudian luas yang dipakai untuk bersarung ya. Itu namanya mirip dan terbuat dari bulu hewan yang warnanya hitam. Nah, di riwayat yang lain dari Imam Muslim, ya, ada tambahan mirtun murahhal, mirtun murahhal. Nabi memakai Nabi keluar rumah suatu pagi dan Nabi memakai mirtun murahhal. Mirutun maksudnya kain yang panjang, yang luas, jadi yang pakai untuk bersarung. Tapi murahal, murahal maksudnya adalah ada gambar pelana onta. Murahal diambil dari kata rihal, rihalul ibil, yaitu gambar pelana onta. Dan ini tidak, tidak terlarang dikarenakan itu hanya sebuah gambar pelana onta, bukan ontanya. Ini termasuk jenis pakaian yang dipakai oleh Rasulullah SAW yang bernama mirut tadi, mirutun ya, pakaian yang tinggi yang luas untuk bersarung ya. Yang terbuat dari bulu yang berwarna hitam. Kemudian yang berikutnya hadis ke-70. Ini hadis yang terakhir tentang pakaian Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-70 Berkata Imam Tirmizi, haddatsana Yusuf bin Isa qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Yunus ibnu Abi Ishaq an abihi an Sya'bi an Urwah ibn al-Mughirah ibni Syu'bah an abihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam labisa jubbatan rumiyatan dayyiqatal kummaini Kata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Yusuf bin Isa, beliau mengatakan menceritakan kepada kami Waqi'. Waqi' Ibnul Jarrah ya. Ini adalah ulama yang sangat masyur, ya. Termasuk guru Imam termasuk guru Imam Syafi'i dan termasuk gurunya juga menjadi murid beliau. <laughs> Jadi beliau punya guru namanya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ternyata berguru kepada kepada muridnya itu Imam Waqi. Jadi mengambil hadis, saling mengambil hadis. Dikenakan ulama ketika mereka mengambil hadis ke sini ke sana ke sini, ulama ini ke sana ke sini, terkadang mereka punya hadis yang tidak dimiliki oleh si guru. Terkadang guru punya hadis yang tidak dimiliki oleh si murid. Ketika mereka mengambil hadis kepada guru yang lain, Ternyata guru dia yang dulu tidak memiliki hadis ini, sehingga guru dia yang dulu mengambil hadis dari si murid. Nah, Masya Allah. Jadi tidak ada kata gengsi atau apa. Kalau murid ini dia punya hadis yang dia tidak miliki, maka guru tadi berguru lagi kepada si murid. Jadi Imam Waqi punya guru Sufyan Ats-Tsauri, ternyata Sufyan Ats-Tsauri berguru kepada Imam Waqi. Jadi Imam Waqi ini termasuk orang atau ulama yang hafalannya sangat kuat ya. Hafalannya sangat sangat kuat. Kata Imam Yahya bin Ma'in, sami'tu waqi'an yaqulu ma katabtu anitsauri kuntu uh, afwan ya. Waqi yaqul ma katabtu anitsauri kuntu atahaffadhu fa idza raja'tu ila al-manzil katabtuha. Disebutkan di Sirah Alamin Nubala. Imam Yahya bin Ma'in berkata, saya mendengar Imam Waqi berkata, saya tidak pernah menulis dari Sauri. Jadi kalau belajaran, dia beliau tidak menulis. Bagaimana caranya beliau agar hadis itu tetap lengket ya? Kuntu atahaffazu. Saya menghafal-hafal hadis tersebut. Jadi ikut ke kajian, tapi kadang kadang bawa catatan. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang hafalannya kuat. Ayuh aja kadang bawa catatan kalau pian hafal dari awal sampai akhir. <laughs> Jadi ini Imam uh, Waqi ya. Kalau ikut ke kajian atau hadisnya Sufyan Ats-Tsauri tidak mau catatan. Tapi beliau ha, hafal. Bulik ke rumah beliau, beliau mengulang hafalan-hafalan beliau sampai rumah katab tuha saya tulis hadis-hadis itu. Jadi orangnya sangat kuat hafalan beliau. Jadi misalnya 50 hadis diajarkan di satu kajian. Beliau mendengar, hafal, bulik ke rumah, beliau tulis. Nah, nanti rahasianya disebutkan kenapa beliau orangnya kuat hafalan beliau ya. Disebutkan di Sirah Alamin Nabi Sirah Sir Alamin Nubala juga ya. Kata Ali bin Khashram, ini lu sebutkan sudah sebutkan sebelumnya tapi kada apa-apa. Kata Ali bin Khashram, "Ma raaitu bi yadi waqi kitaban qattu." Saya tidak pernah melihat di tangan waqi ini satu kitab pun. Jadi kalau dilihat, nah pemimpinnya akan membawa kitab Innama huwa hafizah. Hanya saja dia sungguh hafal. Jadi kadang membawa kitab bukan karena ada apa-apa, kadang dikenakan beliau hafal apa yang beliau dengar. Fasal sa'altuhu an adwiatil hifzi, lalu saya menanyakan dia tentang obat hafal. Obatnya apa nih supaya hafalan kuat ya. Maka beliau mengatakan, "In alam tukad dawa istakmal tahu jika saya mengajarkan engkau obatnya, apakah kamu amalkan? Kata Ali bin Khashram, "I wallah, ya demi Allah." Apa kata Imam Waqi? Obat untuk menghafal ya. Kata beliau, "Tarkul ma'asi ma jarrabtu mithlahu lil hidzi, Yaitu meninggalkan maksiat-maksiat, tidaklah aku mencoba yang semisalnya untuk menghafal. Jadi amalan beliau untuk kuat hafalan adalah meninggalkan maksiat. Makanya ketika Imam Syafi'i datang kepada beliau ya, mengeluhkan hafalan apa yang diwasiatkan oleh Imam Waqi. arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka guru saya tadi Waqi memberikan membimbing saya untuk meninggalkan maksiat ya. Kemudian qala haddatsana Yunus ibnu Abi Ishaq Beliau mengatakan menceritakan kepada kami Yunus bin Abi Ishaq an, an abihi dari abahnya atau ayahnya. Yunus punya ayah kunyahnya Abu Ishaq. Ini bukan nama asli. Nama beliau adalah Amr bin Abdullah Al-Hamdani. Jadi anak meriwayatkan dari abah. Anis Sya'bi dari Imam Asy-Sya'bi kunyah nama asli beliau Amir bin Syarahil. Dari Urwah bin Mughirah bin Syu'bah dari abahnya. Nah, berarti di sanad ini ada dua rawi yang mengambil dari abahnya. Pertama Yunus dari abahnya, yang kedua Urwah dari ayahnya seorang sahabat. Ayahnya mengatakan, "Anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam labisa jubbatan rumiyatan dayyiqatal kumaini." Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai jubah dari Rum, dari Romawi, dari Romawi yang lengannya apa namanya? sempit ya, tidak tidak lebar. Ya, mungkin seperti ini ya. Tidak lebar, sempit. Jadi Nabi pernah memakai jubah yang berasal dari Romawi yang lengannya lengannya inilah ngarannya. Lengan yang lengannya sempit, tidak lebar. ini termasuk jenis pakaian yang dipakai oleh Nabi. Intinya masalah pakaian itu luas. Silakan pian hendak memakai baju dari ini, dari itu selama tidak melanggar syariat. Ya. Kadang ada sebagian negara yang baju ciri khas mereka itu lengannya lebar, lengannya lebar. Yang biasa kita temukan di Madinah itu mahasiswa yang dari Sudan. Itu lebar benar pian, lebar. Bajunya juga juga lebar, kadang yang kentat kepres ada. Jadi memang lebar, ganal. Dan itu baju kebiasaan mereka ya, seperti Sudan atau Juzurul Komar atau Komoro ya, termasuk negeri Afrika juga. Mereka terkadang ya memakai keseharian mereka dengan jubah yang luas lengannya, panjang kayak itu nah. Itu adalah baju kebanggaan mereka. Jadi kemana mana pakai itu. Kadang mereka pakai surban ya. Orang-orang Sudan. Bukan sungai danau lah. <laughs> ya. Nah, jadi jubah di sini kan jubah ya. Jubah itu adalah naun minal libas yulbas fauqal komis". Jubah adalah sejenis baju yang dipakai di luar komis, di luar gamis. Jadi seperti setelan jas ya. Dipakai baju ini seperti ini, dipakai lagi atasnya, luarnya itu namanya jubah. Kadang kita tidak membedakan jubah dan gamis. Ya Allah, itu bahasa Indonesia atau bahasa Banjar silahkan. Tidak masalah dalam hal bahasa. Kalau kita jubah ya jubah, gamis ya gamis ya. Terkadang sama. Tapi kalau gamis ya seperti ini ya. Kalau jubah itu pakaian di luar komis. Pakaian di luar komis. Nah, eh, ini hadis terakhir tentang bab pakaian. Jadi ulun rincikan lagi ya pakaian-pakaian yang pernah dipakai oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah di hadis-hadis yang kita baca telah lewat, Rasul Shallallahu alaihi wasallam pernah memakai baju hibaroh. Hibaroh adalah baju yang bercorak atau bergaris, tapi bergarisnya berupa jahitan. Ini termasuk pakaian yang disukai oleh oleh Nabi. Ulun ini polos lah. Jadi ada jahitan tambahan dan jahitan ini fungsinya untuk menghias hiasan di baju. Itu termasuk pakaian yang disukai oleh Nabi. Kemudian Nabi juga suka dengan komis atau gamis ya. Kenapa beliau suka dengan gamis? Dikarenakan mudah, tidak ribet, pakai langsung jadian berjalan. Kadang perlu lagi pakai pakai tapih macam-macam. Jadi termasuk pakaian yang disukai oleh Nabi dikarenakan mudah untuk melepasnya. Kemudian Nabi juga menganjurkan kita, memerintahkan kita untuk memakai pakaian putih. Ya. Kemudian Nabi juga memakai hullah. Hullah itu jenis pakaian, ada bagian atas dan bagian bawah. Seperti orang ihram, umroh atau haji. Ya. Bagian atas namanya rida, bagian bawah namanya izar. Itu namanya hullah. Kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jenis-jenis pakaian tertentu, seperti pakaian yang diberi dicelupkan di tanaman za'faron. Ya, nama tanaman namanya za'faron. Kemudian Nabi juga melarang ya untuk memakai pakaian yang dicelupkan dengan muasfar. Muasfar ini juga jenis tumbuhan. Kalau dicelupkan warnanya berubah warna kuning. Ini juga diharamkan. Tapi apakah kita tidak dibolehkan memakai warna kuning? Maka jawabannya boleh. Yang tidak boleh kalau dicurupkan di muasfar. Ya. Kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya melarang pakaian yang isbal, pakaian syuhroh. Masih ingat pakaian syuhroh? Pakaian syuhroh adalah pakaian yang dipakai yang berkeinginan untuk terkenal di antara manusia. Baik pakaian tadi sangat mahal atau sangat sangat buruk sehingga dia ingin terkena supaya disambati orang-orang suhud ya, Warok ya. Itu juga namanya syuhrah. Baik pakaiannya mahal ingin terkenal di hadapan orang lain atau pakaiannya buruk compang-camping bertambah-tambah supaya apa? Supaya dikenal orang sidin zuhud. Nah, itu juga tidak tidak boleh. Itu namanya pakaian syuhrah. Atau bagi laki-laki diharamkan memakai sutra ya dan yang lainnya. Seperti tasyabuh dengan orang-orang kafir, maka semua itu jenis pakaian yang diharamkan oleh syariat. Intinya tentang pakaian ini babnya luas ya. Tidak banyak yang diharamkan. Kita boleh ini, boleh itu ya, selama tidak diharamkan oleh syariat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, tentang masalah yang halal, yang baik, yang tidak diharamkan. Allah mengatakan, Qul qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat minar rizqi. Allah mengatakan katakanlah wahai Muhammad siapakah yang mengharamkan hiasan Allah yang Allah keluarkan untuk hambanya dan siapa pula yang mengharamkan rizki yang baik-baik. Ini adalah kalimat pertanyaan yang menunjukkan pengingkaran. Ya, tidak boleh seseorang itu mengharamkan apa yang Allah halalkan. Jadi tentang masalah pakaian ini eh, secara asal dia adalah boleh ya. Al aslu fil asya al ibahah hatta ja'ad dalil alat tahrimi. Hukum asal segala sesuatu termasuk masalah pakaian itu adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Ini selain selain ibadah ya. Entah muamalah, masalah pakaian, makanan, minuman, hukum asalnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang yang melarang. Silahkan aja pian memodifikasi, mengurangi, menambahi kecuali masalah ibadah. Kalau masalah ibadah, kita tidak boleh beribadah kecuali ada dalil. Ya, kecuali ada dalil. Kalau kada ada dalil, nah maka jangan berbisa-bisa. Bisa-bisa itu namanya adalah bid'ah. Kita tidak beribadah kecuali ada dalil. Kalau masalah pakaian, silahkan pakaian pian pakai selama tidak ada yang mengharamkan. Tidak ada dalil yang mengharamkan. Baju kayu pakah sama tidak ada dalil yang mengharamkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini habis ya kita tentang bab pakaian. Selanjutnya bab yang kesembilan tentang makanan Rasulullah SAW. Jadi ini kita baru bab sembilan. Nanti ada lagi di bab berikutnya sebelum akhir dari bab kitab ini ada lagi tentang bab makanan. Jadi ada dua ya tentang bab makanan Rasulullah SAW. Ini kita baru bab 9, nanti di bab ke-52 iya. disebutkan lagi yang lebih banyak tentang makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebutkan dulu bab majaa fi Aisyah Rasul sallallahu alaihi wasallam bab tentang hadis-hadis yang datang pada makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Syekh Abdul Razak mengatakan Aqadal musannifu rahimahullahu hadhi tarjamah li bayani ma jaa fi 'anshi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wal 'anshu huwa at-ta'amu wal ghadha'u wal qutu alladhi yataghadha bihi al-insan. Penulis membuat bab ini untuk menjelaskan tentang makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan adalah jadi ini makna secara bahasa ya. Ini terjemahnya kurang pas ya. <laughs> Aisyu itu artinya adalah makanan. Memang di kamus makna aisyu juga ada makna yang lain yaitu kehidupan. Hidup ya. Asya dari diambil dari kata asya ya'ishu aishan. Asya ya'ishu aishan. Ada artinya hidup dan ada artinya makanan. Jadi al aishu adalah makanan ya. Atau makanan pokok yang dimakan oleh manusia. Dan di bab ini penulis Imam Tirmidzi menyebutkan dua hadis saja, tidak banyak. Tapi nanti di bab akhir sebelum tamat kitab ini nanti beliau menyebutkan secara secara banyak. Nah, kemudian penulis memulai dengan makanan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi Syekh Abdul Razak menyebutkan dulu tentang makanan pokok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Nabi sendiri kata Syekh Abdul Razak maka makanan beliau adalah kut saja. Kut. Kut ya. Jadi kalau bahasa Arabnya kutun. Taknya itu pakai tak maftuhah bukan marbutah. Kut. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam ridho terhadap hal tersebut. Nanti ulang sebutkan makna kut. Nah, sebagaimana yang disebutkan di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Allahumma rizuk ala Muhammadin kutan. Allahumma rizuk ala Muhammadin kutan. Ya Allah, berilah rizki keluarga Muhammad berupa kut. Apa itu kut? Ya. Kut adalah makanan yang hanya menghilangkan rasa lapar saja. Kut adalah makanan pokok yang digunakan untuk cuma menghilangkan rasa lapar saja. Jadi makanan Nabi ya, beliau berdoa kepada Allah agar makanan beliau cuma untuk menghilangkan lapar saja, tidak berluas-luas dalam masalah makanan. Padahal hukum asal apa? Boleh. Kita makan kanyang, boleh sampai beriga dua kali, boleh. Tapi Nabi berdoa kepada Allah agar diberikan makan kut saja, makanan pokok yang cuma untuk menghilangkan rasa lapar saja. Hadis yang pertama agak panjang kedua apa apa sedikit. Ini tentang potret kehidupan para sahabat ya. Tadi kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian diantara potret kehidupan para sahabat tentang makanannya. Kan bacakan. Berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala haddatsana Hammad ibnu Zaid an Ayyub an Muhammad ibn Sirin qala kunna inda Abi Hurairah wa alaihi sauban mumasyaqqan min kattan fatamakhata fi ahadihima faqala bakh bakh yatamattahu Abu Hurairah fil kattan laqad ra'aituni wa inni la akhiru fi ma baina minbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hujrati Aisyah maghsyiyan alayya Fayaji ja'i fayada'u rijlahu ala unuqi yara an-nabi jununan wa ma bi junun wa ma huwa illal ju'. Kata Imam Tirmizi menceritakan kepada kami Kutaibah bin Sa'id qala beliau mengatakan menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid ya, Hamad bin Zaid an Ayyub dari Ayyub Ayyub As-Sikhtiyani dari Muhammad bin Sirin ini pembesar tabi'in. Beliau banyak melewatkan dari para sahabat. Qala, beliau mengatakan kami bersama Abu Hurairah wa alaihi sauban mumasyaqan dan beliau memakai dua pakaian mumasyaqan ya. Dua pakaian mumasyak. Mumasyak maksudnya adalah pakaian yang dicelupkan dengan mishk. Dua pakaian yang dicelupkan dengan mishk. Mishik artinya adalah tanah liat yang berwarna merah. Jadi Abu Hurairah pernah memakai baju yang dicelupkan di tanah yang berwarna merah ya. Walau alamun belum tahu jenis tanahnya, intinya adalah baju beliau pernah dicelupkan di tanah yang berwarna merah. Min katan, bajunya terbuat dari katan. Katan itu rami ya. Atau jerami atau jerami. Fatamat takho fi ahadihima. Lalu Abu Hurairah mengeluarkan ingus di salah satu baju tadi. Jadi tabi'in ini ya bersama Abu Hurairah, Abu Hurairah memakai dua baju yang dicelupkan dengan tanah yang berwarna merah. Kemudian tiba-tiba Abu Hurairah menyeka ingusnya di salah satu dua baju tadi. Ya, beingusan istilahnya ya. Kemudian dia mengatakan bah bah bah bah. Bah ini adalah kalimat yang menunjukkan kekaguman dan bagus ya. Mungkin bahasa Banjarnya bah mantap. Seperti itu ya. Dalam bahasa Arab juga ada bah bah bah mantap ya Nah, bahasa kitanya bah ya, menunjukkan kekaguman dan mantap atau bagus. Jadi kata Abu Hurairah setelah menyeka ingusnya di, di, di, di dua baju tadi, dia mengatakan bah bah Abu Hurairah menyeka hingusnya di ketan bajunya, baju yang terbuat dari rami tadi. Kata Abu Hurairah, ya, sungguh saya melihat diriku tersungkur di antara mimbar Rasul Shallallahu alaihi wasallam dan kamar Aisyah dalam keadaan pingsan. Jadi setelah menyapu ingus, kemudian apa mengatakan kalimat-kalimat mungkin aneh ya. Tiba-tiba mengucapkan kalimat bakhbah, kemudian langsung siup di antara mimbar dan kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Tiba-tiba setelah beliau tersungkur, fayaji ujai, ada yang datang, lalu dia meletakkan kakinya di leherku. Tiba-tiba ada orang datang menginjak leherku. Ya ro'an nabi jununan, dia mengira saya gila. Pingsan, siup, kemudian diinjak orang leher supaya ditahan supaya jangan apa? Jangan bergerak ya. Karena orang itu menganggap saya saya gila. Wa ma bi junun, kata Abu Hurairah, saya tidak gila. Yang demikian tidaklah kecuali saya kelaparan, kata Abu Hurairah. Jadi mengarado, pepandir mengarado, kemudian pingsan. Pingsan disangka orang gila. Kemudian diajak orang leher sidin agar jangan bergerak. Kata beliau, saya kada gila. Saya demikian tersungkur, pingsan disebabkan saya kelaparan. Kata Abu Hurairah. Ini terdapat di Sahih Bukhari ya. Tentang bab keutamaan Mekah dan Madinah. Ya. Yang mana Abu Hurairah ketika tinggal di Madinah ternyata mendapatkan kesulitan yang luar biasa. Beliau tinggal di masjid, terkadang beliau kelaparan sampai siup, tapi masya Allah Hasilnya beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Perjuangan beliau dalam mencari hadis kepada Rasulullah SAW sampai-sampai si siap disangka orang gila. Ini termasuk ya potret kehidupan sebagian sahabat. Terkadang mereka sangat sangat kelaparan ya. Jadi kalau kita melihat hadis ini maka kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulun belum menyebutkan tentang makanan Nabi ya makanan Nabi, maka sangat bersyukur lagi ya. <laughs> Jadi ini termasuk cara kita untuk kenaah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, melihat potret kehidupan Nabi, bagaimana makanan Nabi, kehidupan Nabi, kemudian para sahabat ya. Terkadang mereka mengganjal perutnya dengan batu, terkadang dapur Nabi tidak berasap tiga hari ya. Makanan pokok beliau sehari-hari beliau adalah kurma lawan banyu. Kalau di Banjar mungkin banyu lawan wadai, Kayaknya kada mungkin Bang tiga kali sehari wadai lawan banyu aja. Nanti disebutkan di hadis-hadis berikutnya. Jadi kita cukupkan sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan. Semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun, mohon maaf. Masih panjang nih. <laughs> Ini kan baru sampai 70-an hadis. Ini sekitar 300-an ya hadisnya. Enggak apa-apa, bagaimana? Semoga bermanfaat. Eh, semoga hadis-hadis ini ya menambah kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan semakin giat lagi kita mengamalkan ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam dan semoga kita istiqomah dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdik syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.